Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kau muslimin dan muslimah jemaah salat Isya Masjid Al Asbakum Raja rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi yang kedua ini kami ingin bacakan masih melanjutkan apa yang tadi kita sampaikan ingin bacakan sejumlah fatwa ulama terkait hukum memakai imam atau sorban. Tadi kita bacakan fatwa Semokbil di Tufatul Mujib. Maka selanjutnya adalah fatwa Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala di Fatwa Nur Nurun ala Darbi jilid yang ke-11 ada pembahasan tentang lubsul imamah hukum memakai sorban. <clears throat> Ada pertanyaan, ya, apakah memakai sorban itu minas sunanil mu'akkadah? Ya, satu hal yang sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan. Maka jawaban beliau rahimallahu taala memakai sorban laisa minas sunanil laisa minas sunan lal muakkadah wala ghair muakkadah. Ya, maka sorban bukanlah satu hal yang dianjurkan secara khusus baik sunnah mu'akadah ataupun sunnah gair mu'akadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul beliau memakai sorban, namun itu itibaan lil adah, karena mengikuti budaya. Alatikan nasu alaiha fi zalika zaman yang budaya yang tersebar di zaman itu. Melihat dalam yakti harfun wahidun minas sunnah ya'muru biha. Oleh karena itu tidak dijumpai satupun hadis Eh, yang berisi perintah untuk memakai sorban. Maksudnya tentu hadis yang sahih. Kalau hadis yang tidak sahih, jawabannya ada. <clears throat> yang tidak ada adalah hadis yang sahih. Fahiyah minal umuril adiyah, oleh karena itu memakai sorban itu termasuk perkara budaya. Eh, sehingga in, ini tadaha an-nasu fayalbasha al-insanu. Jika memang itu jadi budaya satu masyarakat, hendaknya seorang muslim memakainya. Tujuannya li alayah hujan adatin nas, supaya dia tidak nyeleneh, keluar dari budaya masyarakat. Kalau dia nyeleneh, fayakunu libasu suhrotan, maka pakaiannya sudah adalah pakaian suhroh. Wa ilam ya'tadha fala ya'tadha ya an-nasu fala yalbasha. Non jika masyarakatnya itu tidak uh, punya budaya memakai sorban, jangan pakai. Hadha huwal qawlu rajihu fil imamah. Ini pendapat yang rajih menurut beliau dalam masalah memakai sorban. Maka ini berarti isyarat ada khilaf. Tadi sebagaimana kita sampaikan ada sebagian ulama yang berpandangan memakai sorban satu hal yang dianjurkan menimbang hadis-hadis yang yang ada dalam masalah keutamaan memakai sorban sebagaimana tadi kita bacakan di kitab Al-Mawahid Al-Muhammadiyah. Ya, uh, apakah uh, kemudian di pertanyaan yang lain ada pertanyaan apakah bisa disimpulkan bahas dari Nabi memakai sorban bahasanya sorban putih yang dikenakan oleh orang-orang tua kemudian dipakai sebagai simar apakah ini termasuk tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah ini minhajil Mustafa Shallallahu alaihi wasallam Maka jawaban Ibn Uthaymin tentang apakah itu tuntunan Rasul ataukah tidak, maka ini adalah derivat dari pemasalahan hal ta'amum ibadatun au adatun. Apakah pakai sorban itu ibadah ya, yang nama lainnya adalah sunnah Nabi ataukah dia ada budaya. Walladhi yadhar dan yang nampak bagiku dan ini adalah ungkapan kalau menunjukkan kalau itu satu mahal istihadi. Ya, bahasa para eh, ulama kalau eh, menimbang ini satu hal yang eh, ada perselisihan. Tadi beliau mengungkapkan ala rajih. Di sini beliau menggunakan ungkapan uh, Dan pendapat yang tepat itu adalah budaya dan bukan ibadah. Wa ala berdasarkan hal ini maka adalah seorang itu memakai ma'tadahu an-nasu fi baladihi. Apa yang jadi apa yang familiar di negerinya. Wa yakunu hadha wa sunnah. Dan inilah sunnah Nabi dalam berpakaian. Yaitu seorang muslim memakai apa e, pakaian jadi budaya manusia dan masyarakat di negerinya. Walaisat al-imamatu minal ibadah. Dan pakai sorban itu bukanlah ibadah. Wa dulu ala hada di antara dalil yang menguatkan meskipun uh, menguatkan hal ini meskipun Nabi memakai sorban namun tidak kita katakan memakai sorban itu ibadah. Di antara indikator yang mendukung kesimpulan ini adalah seandainya kita katakan memakai sorban itu ibadah, harusnya kalau kita konsekuen, kita konsisten, maka kita katakan memakai ridak dan izar juga ibadah. Ya, maka rida dan izar ke pasar, ke kebun dan seterusnya adalah ibadah. Tidak hanya dipakai saat uh, saat umroh atau saat haji. Harusnya kalau konsekuen demikian. Alasannya apa? Karena Nabi itu pakaian yang Nabi pakai. Ya. Eh, sehingga tidaknya orang eh, tinggalkan pakaian yang biasa mereka pakai kemudian diganti dengan ridak dan izar. Wa ingkana al komis sukat warada anin Nabi memang terdapat hadis dari Nabi, Nabi pakai komis. Biasanya Nabi memakainya. Akan tapi maha dan meskipun Nabi pakai komis, ya, yalbas kathiran. Yang sering Nabi pakai adalah ridak dan izar. Wa dan meskipun demikian seandainya ada orang yang keluar rumah dan dia tidak dalam keadaan ihram karena haji atau umrah kemudian pakai izar dan rida di satu negeri yang masyarakatnya tidak terbiasa dengan hal itu la'addu hada sududan. Ya, ini saya orang-orang kan menilainya ini orang yang nyeleneh. Nah, nggak umroh, nggak haji, ini pakaian umroh, nah, dipakai kemana-mana, mentang-mentang habis pulang umroh. <laughs> Ke kantor, wah, pakai kayak gitu. Wah. Sehingga waswab yang benar memakai rida wal izar ya, selain dalam kondisi ihram demikian juga memakai imamah sorban minal umuril adiyah adalah perkara budaya. Maka jika masyarakat itu terbiasa dengannya fasunnah, maka sunnah Nabi dalam berpakaian Allah ya amakan alhinas. Jangan keluar dari apa yang jadi kebiasaan masyarakat. Kalau di masyarakat ada banyak pilihan, jangan keluar. Ya, wa ingkanu jika mereka tidak terbiasa dengannya, tidak familiar dengannya, maka bas. Tidaklah seorang muslim memakai maktadahu an-nasu, apa yang familiar di masyarakat, ilam yakun muharraman fi syar'i. Asalkan itu bukanlah satu hal yang haram menurut syariat. Kemudian uh, kutipan yang lain yang kami, kami bacakan adalah perkataan Al-Albani di silsilah Da'ifah. Setelah beliau membahas beberapa hadis tentang keutamaan surbat. Atau akan saya bacakan hadis-hadis tentang keutamaan sorban yang ada di silsilah da'ifah. Di <clears throat> silsilah da'ifah nomor 127 ada hadis bunyinya Ya, tadi telah kita baca juga di sarahnya Syekh Abdul Razak, salat pakai sorban sebanding dengan 25 kali salat tanpa sorban. Salat Jumat pakai sorban setara dengan 70 kali salat Jumat tanpa sorban. Kemudian lanjutannya hadis, kalau tadi yang kita baca cuma sampai situ, lanjutannya para malaikat itu menghadir salat Jumat sambil pakai sorban wala yazaluna yusalluna ala asabil amaim. Dan para malaikat itu mendoakan orang yang sholat Jumatnya pakai surban Hatta terubah syamsu. Ya. Sampai tenggelam matahari. Ini kata Al-Albani hadis ini maudhu'. Hadis palsu diriatkan oleh Ibnu Najjar dengan sanatnya. Dan sebelum Al-Albani eh, al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani di Lisanul Mizan mengatakan wah eh, hadisun maudhu. Ini hadis palsu. Ya, dan perkataan Ibnu Hajar ini dikutip oleh Suyuti di kitabnya Zail Ahadis Maudhu'ah dan beliau setujui. Demikian juga diikuti oleh Ibnu Arak. Ya, uh, beliau juga mengatakan bahasanya uh, <clears throat> Al-Hafidh Ibnu Hajar menilai hadis ini hadis palsu mengkibali mafihi di antara pertimbangannya adalah karena isinya. Karena terdapat uh, ganjaran yang sangat luar biasa diambil untuk satu perkara yang ya, akal sehat tidaklah menunjukkan layaknya ganjaran yang demikian besar untuk perbuatan semacam itu. Walaulah hadza seandainya bukan karena pertimbangan ini laktafa bitadaifihi. Sebenarnya hadis ini cukup dikatakan daif. Di ana laisa fi sanadi menyetahim. Karena di sananya tidak ada yang statusnya mutahambil kadib. Ya, jadi kalau dari sisi sanat, sebenarnya hadis tadi, hadis yang kita bacakan itu kata Al-Albani taif saja. Tidak sampai derajat maudhu. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan itu maudhu dijelaskan oleh Al-Albani kalau itu dari sisi kontennya. Amal yang terlalu ringan namun ganjarannya terlalu besar. Demikian juga ada hadis yang lain tentang keutamaan pakai sorban. Dua rakaat pakai sorban lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa sorban. Kata Al-Albani hadis ini adalah hadis mudu. Ya, hadis ini dibawakan oleh Suyuti di Al-Jami' As-Sahir dalam Riyad Ad-Dailami di Musnad Firdaus dari Jabir. Dan hadis yang lain As-salatu fil imamah Salat pakai sorban Sebanding dengan 10 ribu kebajikan yeah, Hadis ini maudhu Dibawakan oleh Suyuti di Buku kumpulan hadis palsu Dail ahadis maudhu'ah ya, di komentar Al-Albani tidaklah ragu menurutku batalnya hadis ini. Hmm. Atau sebelumnya sebelum Al-Albani beliau yang menilai hadis ini palsu adalah uh, Al-Hafidh As-Sakhawi mengikuti gurunya Ibnu Hajar mengatakan inahu maudhu ini hadis ini hadis palsu. Al-Manufi mengatakan hadis ini batil. Al-Albani mengatakan dan tidaklah diragukan bahasanya hadis ini batil. Demikian juga dua hadis sebelumnya. Karena syariat Al-Hakim tentu menimbang berbagai perkara dengan timbangan yang adil. bukalah satu hal yang logis. Dijadikanlah ganjaran sholat pakai sorban semisal ganjaran sholat berjamaah. Bahkan lebih berlipat-lipat daripada ganjaran sholat berjamaah. Padahal terdapat perbedaan yang sangat besar antara hukum memakai sorban dan sholat berjamaah. Ya, maka tentang memakai sorban Al Albani mengatakan fa inna imamata ghayatu ma yumkinu ayuqala fiha innaha mustahabbatun. Ya, karena memakai sorban maksimal yang bisa kita katakan hukumnya dianjurkan. Itu maksimal. Ya, di, seandainya dibuat pengandaian. Waraji annaha min sunanil adah. Dan yang benar, yang kuat kata Al-Albani memakai eh, sorban adalah sunanul ada. Dia sunnah jika itulah ada manusia. Ya, dia, satu hal yang dianjurkan jika itu adat manusia. Lamin sunanil ibadah. Bukan termasuk sunnah ibadah. Maka beliau bagi sunnah itu menjadi dua macam. Sunnah ada dan sunnah ibadah. Sunnah ibadah dianjurkan apapun keadaan manusia ya, sunnah ada dianjurkan kalau itu jadi budaya manusia. Lain hanya dengan sholat berjamaah yang mina dikatakan, ya kita katakan minimal kita katakan hukumnya adalah sunnah muakada. Dan beliau katakan tentang dampak dari hadis-hadis ini dan di antara dampak jelek hadis-hadis ini dan arahan isinya yang keliru yang ada di dalamnya kita lihat sebagian orang ketika mau sholat kemudian dia putar-putarkan di kepalanya ya, dia putar-putarkan di kepalanya sapu tangan ya, likai layah sulabizamihi supaya dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar tentang pakai surban dengan ya, muter-muterkan sapu tangannya. Hmm. Ya maka uh, eh, Al Albani mengatakan bahasanya pakai sorban itu sunanul ada dan bukan uh, bukan sunanul ibadah. Artinya dia satu hal yang sunnah, satu hal yang dianjurkan manakala itu jadi budaya manusia. Lain halnya kalau itu sunanul ibadah, maka dia, dia, dia satu hal yang dianjurkan apapun keadaan masyarakat. Baik itu satu hal yang jadi budaya masyarakat ataupun tidak. Dan tadi di dari sejumlah perkataan para ulama yang kita bacakan, maka kita jumpai beliau-beliau e, menekankan pentingnya untuk tidak keluar dari budaya e, masyarakat selama budaya masyarakat tersebut bukanlah satu hal yang haram, satu hal yang dilarang oleh syariat. Ya, berdalil dengan larangan susu. Orang. Dan larangan libas surah ini bukan hanya berkenaan dengan masalah pakaian atau yang dipakai di badan. Demikian juga hal-hal yang lain, kendaraan yang nyentrik atau eh, apa yang lain. Sebagaimana kita jumpai di Talbis Iblisnya Ibnul Jauzi dari Laith dari Syahr Ibn Haushab dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan man raqiba masuran minad dawab. Siapa yang memakai tunggangan yang nyentrik Eh, kuda yang bikin suhra. Ya, ya, maka beliau katakan man rak, rakiba masuran minadawab. Ya, siapa yang pakai tunggangan yang nyentrik, tunggangan yang aneh-aneh. Atau la bisa masuran minasiyab atau dia memakai pakaian yang suhroh. A'radallahu anhu madama alaih. Maka Allah berpaling darinya selama dia memakai hal tersebut. Wa ingkana Eh, wa in kana alaihi kariman. Ya. Maka kita lihat di sini Abu Darda mengatakan bahasanya masalah libas suhra itu tidak hanya berkenaan dengan masalah pakaian. Kendaraan kata Abu Darda, jika kendaraannya kendaraan yang nyentrik aneh-aneh itu juga termasuk hal yang tercela. Dan di antara praktek tentang bagaimanakah menghindari libas surah, kita jumpai praktek Ibnu Mubarak. Dibawakan oleh uh, eh, Ibnu Jauzi di Talbis Iblis, beliau bawakan sanatnya. <clears throat> Dari Bishr ibn Haris, beliau mengatakan, Inna ibnu Mubarak dahulal al-masjidah yawma jumu'atin. Satu ketika Abdullah bin Mubarak masuk ke masjid dan ketika itu adalah hari Jumat untuk sholat Jumat. Wa alaihi kolan suwa. Dan beliau pakai peci. Fanador ilan nas, beliau lihat pada manusia sepenuh masjid. Laisa alihim kolanis. Ternyata tidak ada satu pun yang pakai peci. Eh, beliau sendiri datang telat pakai peci. Di situ tidak ada satu pun yang pakai peci. Fa'akhadaha fawada'a fikum fikammihi. Maka beliau lepas pecinya kemudian beliau masukkan ke lengan bajunya. Beliau sembunyikan masuk masjid dalam keadaan tanpa pakai peci. Ya, demikian Abdullah bin Mubarak. Ya, demikian juga dinilai bahasanya uh, uh, di kondisi tertentu bisa jadi tidak isbal yang berlebihan itu adalah di antara bentuk libas suhurah. Sebagaimana <clears throat> ya, dalam satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnul Jauzi di Talbis Iblis. Ya. Dari Ibrahim bin Said Al-Jawhari, kata Ba'liya Abdul Razak. Ya, Abdul Razak menulis surat kepada aku membawakan riwayat dari Ma'mar. Kal Ma'mar mengatakan, ya, Karena fi komisi Ayub, Ba'dat Tadjil. Maka komisna Ayub as atau saktiani itu agak panjang. Yaitu ya, di bawahnya setengah betis. Uh, eh, Wallah alam dan saya yakin uh, kita yakin ini tidak isbal cuma ya, cuma ngepas saja. Fakilalahu maka ada yang komentar. Kenapa pakaiannya seperti itu? Kok ngepas sekali? Ya, maka beliau mengatakan kata Ayub Sakhtiani asuratul yaum fitashmir. Eh, asuratul yaum libas surah zaman ini itu terlalu tinggi terlalu tinggi itu kata beliau Suratul yaum demikian juga diriwayatkan waqat Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani Ishaq bin Ibrahim bin Hani mengatakan dakhaltu yauman satu hari aku uh, bertemu uh, ber, ber, berkunjung ke rumah Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Ya, maka satu ketika ada seorang namanya Ishak bin Ibrahim bin Hani bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Wa alayya komisun kosirun asfal melarukbah. Dan saya pakai ya, pakaian yang pendek, cuma pas di bawah lutut. Ya, pas di bawah lutut. Asal la rukbah. Wa fokusak di atasnya betis. Iya, di atasnya betis. Iya, sudah tidak lagi di betis. Nah, di atasnya betis karena cuma pas di bawah lutut saja. Maka Imam Ahmad berkomentar ayyushain hada, apa-apaan ini? Wa roh beliau mengingkari. wa kal hada bimarah layambari. Ini sama sekali bimarah sama bil marah itu sama sekali. Maratan itu sekali. Bimarah sama sekali. Hada bimarah la yang bari. Ini sama sekali tidak pantas. Ini sama sekali tidak pantas tidak semestinya. Ya itu eh, itu beberapa riwayat dan praktek ulama tentang eh, masalah menghindari libas suhurah.